Semoga Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menjadikan majlis kita pada sore hari ini majlis yang membawa barakah, majlis yang membawa manfaat bagi kita semuanya di dunia dan tentu saja nanti di akhirat. Allahumma amin. Tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berikut kepada para istri beliau kepada para sahabat kepada keluarga beliau dan setiap umat beliau yang meniti jalan beliau dengan baik sampai hari kiamat. <clears throat> Jamaah khususnya para ibu, para remaja yang saya hormati, yang saya muliakan. Sore hari ini karena ustazuna al Ustadz Zaid berhalangan hadir Beliau menunjuk saya sekedar untuk mengisi kekosongan <clears throat> Mudah-mudahan meskipun tidak langsung dari beliau yang menyampaikan tausiah pada sore hari ini Ada membawa manfaat bagi kita semuanya Dan pada sore hari ini insyaallah taala sekedar saya memberikan pengantar yang kedua. Kalau pada pertemuan yang pertama sudah diberi pengantar oleh Ustadz Zaid Susanto pada kesempatan kali ini insyaallah taala sekedar memberi pengantar yang kedua, mudah-mudahan tidak mengecewakan dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya. <clears throat> Akhwati para ibu, para remaja putri yang saya muliakan yang saya hormati, <clears throat> bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia bukan tanpa tujuan. <clears throat> Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia untuk sebuah tujuan yang sangat mulia yaitu supaya kita beribadah kepadanya saja sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku jadi kalau kita merasa menjadi manusia, kalau kita sadar saat ini ternyata diri kita adalah manusia, maka sesungguhnya kita mengemban sebuah tugas yang sangat berat lagi mulia. Amanah yang harus kita tunaikan yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat yaitu hanya beribadah kepadanya. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. kepada Allah saja dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah dengan segala bentuknya, sekecil apapun, kepada siapapun atau kepada apapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita memberi tugas kita supaya beribadah kepadanya, Bukan berarti pula Allah membiarkan kita memilih cara beribadah sesuai dengan keinginan, kesenangan masing-masing. Tidak. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita, telah memilihkan agama untuk kita, yaitu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi al Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, agama milik Allah hanyalah Islam. Semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semua rasul dalam rentang dari awal sampai akhir semuanya memeluk ajaran agama Islam, mendakwahkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam untuk kita, Allah tidak begitu saja membiarkan kita memahami Islam sesuai dengan akal, sesuai dengan kecerdasan masing-masing tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya lalu mengutus rasulnya untuk menjelaskan agama yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan ajaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan dan ada contohnya. Bukan sekedar Al-Qur'an kita baca, kita pahami sendiri tidak, tapi ada bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat manusia bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan, bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala itu diamalkan dan ditegakkan di muka bumi ini. Yang jelas bahwa Islam adalah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat kebaikan bagi seluruh umat bagi seluruh alam bukan hanya bagi manusia tapi sesungguhnya untuk seluruh alam untuk seluruh makhluk termasuk adalah alam lingkungan dan semuanya begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita supaya menjadi Rasul seluruh umat manusia. ma arsalnaka illa kafatan linnas. Begitu pula kita yakini bahwa Islam adalah agama yang benar karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar. Zalika bi anna Allah huwal haqq. Sesungguhnya atau hal, itu karena Allah lah zat yang maha benar. Begitu pula Islam adalah agama yang benar, yang baik. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sungguh Allah maha baik, hanya menerima hal-hal yang baik. Allah maha indah. Dan tentu saja Islam sebagai salah satu ajaran Allah pasti indah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sungguh Allah itu maha indah lagi mencintai keindahan. Ketika Allah Maha benar, Allah Maha baik, Allah Maha indah, tentu al-Islam, agama yang di sisi Allah pasti agama yang benar, agama yang baik, lagi agama yang indah. Ketika kita sudah tahu bahwasanya agama yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah al-Islam, Allah mewajibkan kita menegakkan Islam di muka bumi beribadah kepadanya. Allah pula tidak membiarkan kita begitu saja Islam adalah agama yang bisa ditegakkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun begitu, tentu kita butuh bekal, butuh fasilitas. Maka Allah telah memberikan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kita manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua apa yang di atas bumi untuk kalian. Berarti apa yang ada di atas bumi ini semuanya hendaknya kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selain Allah memberikan bekal fasilitas seluruh perkara yang ada di muka bumi, Allah juga memberi kita kesempatan waktu. Allah memberi kita umur. Memberi kita waktu yaitu waktu yang ada di dunia ini sampai ajal kita menjemput ya, masing-masing. Nah, ini sebagai pengantar pertama hendaknya kita sadari kalau kita sadar sebagai manusia diberi tugas untuk beribadah kepada Allah yaitu dengan agama Islam kita diberi fasilitas seluruh yang ada di muka bumi kita diberi ruang dan waktu maka tinggal kita maukah menggunakan seluruh fasilitas seluruh anugerah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjalankan tugas yang mulia yaitu beribadah kepadanya tentu Seorang manusia yang cerdas, apalagi seorang muslimah yang cerdas, hendaknya menggunakan seluruh potensi, seluruh fasilitas Allah, seluruh kesempatan dia benar-benar dalam rangka menegakkan tugas utama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun Allah sudah memberikan agama Islam, Allah sudah memberikan wahyunya, Allah sudah mengutus rasulnya, kalau kita tidak mau mempelajarinya, kalau kita tidak mau berupaya mengetahuinya, tentu kita tidak akan bisa menegakkan kewajiban tugas itu dengan sebaik-baiknya. Maka sebuah keniscayaan bagi setiap muslim dan muslimah, orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya mengetahui ajaran agamanya dan salah satunya tentu dengan talabul ilm. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam salah satu hadisnya sebagaimana telah kita ketahui bersama bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim tentu dalam hal ini juga muslimah oleh karena itulah marhaban bikunna wahai para ibu wahai para remaja putri wahai kaum muslimat ya selamat datang dalam program ya rumah kajian rutin betul ya khusus muslimah ya sebenarnya kalau saya melihat tadi pengumumannya atau iklannya itu rumah ya mestinya kita semuanya hengkang dari masjid ini ya termasuk yang ada di hadapan saya ini ada lima orang termasuk saya ini khusus muslimah sementara saya yang ngomong ini bukan muslimah sebagian ikhwan di depan saya bukan muslim. Ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan ya ini betul-betul uh, nanti diperhatikan uh, nama karumah betul-betul nanti akan membawa karomah ya, membawa barakah dan karomah artinya kemuliaan dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Para ibu, para uh, remaja putri, akhwati fillah rahimani wa rahimaku jami'an bahwa ketika menuntut ilmu itu wajib bagi kita maka sudah sepantasnya kita betul-betul memperhatikan masalah ini para sahabiah wanita-wanita sahabat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat dari kalangan laki-laki begitu antusias begitu banyak kesempatan waktu berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat bisa mendapatkan ilmu dari beliau, maka mereka pun merasa iri. Wahai Rasulullah, mengapa itu ilmu hanya diberikan kepada kaum laki-laki saja? Bo iya oh begitu. Kami kalangan perempuan juga diberi jatah. Diberi kesempatan untuk bisa mendulang ilmu dari engkau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menyisihkan waktu khusus bagi kaum wanita. Oleh karena itulah kalau ada kajian khusus wanita, memang itu ada contohnya pada zaman sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah hendaknya tidak hanya ke rumah yang ada di MPR saja. Mungkin di DPR, mungkin di DPRD, di tempat-tempat lain ya ada dibuka lagi. Jangan hanya di Masjid Pukung Raya, mungkin masjid-masjid yang lainnya. Silahkan nanti dibuka, ya, ke rumah, ke rumah satu, ke rumah dua, ke rumah tiga, ke rumah mertua, ke rumah sendiri dan seterusnya. Ya, artinya pengajian itu di mana-mana. Tidak hanya di masjid ini, mungkin di sana dan seterusnya. Bukalah ya kajian-kajian khusus buat kaum muslimah karena memang ada contohnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan eh, berikutnya ini, setelah dari pengantar pertama, eh, pengantar kedua, kalau kita betul-betul sudah berniat, ikhlaskan niat, ya, luruskan niat dalam rangka betul-betul mencari ilmu agama, ya, untuk kita amalkan, <clears throat> kemudian nanti untuk kita sebarkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama maka Allah akan mudahkan dirinya meniti jalan ke surga kalau saya bertanya semua yang hadir di masjid ini dan kalaupun kita bertanya kepada seluruh umat manusia apalagi seorang muslim apa tujuannya? Kelak di akhirat masuk surga. Tujuan jangka panjang mesti masuk surga. Semua kita. Kalau ditanya, hampir bisa dipastikan kita ingin masuk surga. Tetapi dalam realita tidak semua orang yang mempunyai cita-cita masuk surga ini berusaha mencoba berupaya meniti jalan menuju ke surga. Nah, walhamdulillah para ummahat, para akhwat, para ibu, para remaja putri yang hadir pada sore hari ini itu mudah-mudahan sebagian di antara orang-orang yang jujur niatnya, jujur cita-citanya menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mendatangi majelis-majelis ilmu, berjalan dari rumahnya, dari kosnya, dari tempat tinggalnya menuju majelis-majelis ilmu dalam rangka mencari ilmu dengan harapan apa? agar Allah mudahkan dirinya meniti jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis pula disebutkan ketika sudah belajar ilmu kemudian mari kita renungkan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza shallat khamsaha" Apabila seorang wanita menjaga salat lima waktunya wasamat syahroha melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan wahassanat farjaha menjaga kehormatan dirinya wa ata'at ba'daha serta menaati suaminya qila laha dikatakan kepada wanita yang menjalankan empat perkara tadi di akhirat kelak udkhuliyal jannata min ayyi abwabin syi't silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan sebagaimana diketahui surga memiliki delapan pintu yang tidak sembarang orang bisa memilih tidak sembarang orang bisa memasuki dari mana yang ia suka tidak masing-masing sudah di eh, eh, atur sudah ada calon ya, penghuni surga yang memasukinya. Tetapi perhatikan, bila seorang wanita betul-betul menjalankan empat perkara, salah satu atau empat perkara di antara sekian banyak ajaran Islam sebagai bentuk peribadatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pelaksanaan tugas dirinya sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah yang pertama idza sallat khamsaha jika seorang wanita betul-betul menjaga salat lima waktunya untuk bisa menegakkan salat wa aqimus salah di dalam Al-Qur'an kata-kata yang dipakai adalah aqimus salah iqamatus salah menegakkan salah bukan sekedar melaksanakan salat tapi kalimatnya adalah menegakkan salat artinya apa Hendaknya salat itu dilakukan dengan betul-betul sesempurna mungkin. Dipenuhi syaratnya, rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, dan pelengkap-pelengkap lainnya. Tentu untuk bisa melaksanakan kandungan hadis idza salat khamsaha tadi sesuai dengan syarat rukun kewajiban sunnah dan segala hal yang melengkapinya tidak asal-asalan butuh ilmu Nah, tentu saja kalau kita bicara ilmu, kita bicara majelis ilmu. Maka ini merupakan salah satu wadah, salah satu wahana di samping kita bisa bertemu eh, kepada eh, dengan sesama eh, saudara kita, bisa melaksanakan sunah-sunah yang lain berjabat tangan, tersenyum, mengucapkan salam dan semuanya, ya, menanyakan berita, membantu, memberikan ini dan itu. Yang jelas ini adalah wahana untuk mencari ilmu. Untuk bisa menegakkan salat lima waktu dengan sebaik-baiknya, tidak ada cara kecuali kita talabul ilm. Perhatikan kalimatnya adalah talibul talibul ilm atau talibatul ilm. Orang yang mencari bukan orang yang duduk di rumah. Tapi kata talabul ilmi faridatun mempunyai makna dia berusaha, dia keluar rumah, dia berjalan, berupaya mencari ilmu. Ya. Yeah. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan suruh datang. Mestinya demikian. Oleh karena itu lu hendaknya ya rajin-rajin mendatangi majelis ilmu. Yang pertama idza salat khamsaha. Yang kedua, tentu saja juga harus dipelajari tadi sebelum yang kedua bagaimana uh, salat yang benar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apalagi sekarang juga wahana, sarana, media itu sudah banyak. Meskipun begitu, yang namanya mendatangi majelis ta'lim, mendatangi majelis ilmu, majelis zikir itu memiliki fadilah, keutamaan yang lain daripada sekedar di dalam kamar kemudian membuka ya, internet dan seterusnya. Barangkali memang sudah ada. Ya, fasilitas ada semua, kita sambil tiduran saja, ya, semua bisa kita baca. Namun ada nilai lebihnya ketika kita berkumpul di dalam majelis ilmu. Ya, banyak nanti amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Di samping secara khusus adalah mencari ilmu. Kemudian yang kedua, wasamat syahraha. Begitu pula ketika seseorang berpuasa bulan Ramadan. Betapa banyak di samping orang yang sholatnya belum benar tadi masih banyak. Saudara-saudara kita sholatnya belum benar. Begitu pula puasa. Betapa banyak orang yang puasanya belum belum benar. Sebagian benar, sebagian keliru. Salat apalagi? Kalau tidak percaya silahkan nanti ya khususnya salat. Ya. Kalau mungkin salah seorang ketika salat di masjid atau di tempat-tempat umum, salah selesai salat cobalah gunakan itu kamera di dalam HP. Ya. Ketika ada orang lain datang, mungkin di terminal atau di eh, masjid-masjid e, yang e, dekat dengan jalan besar, coba bagaimana perhatikan saudara kita yang mengerjakan salat. Sebagian mereka salatnya masya Allah ya, luar biasa salahnya maksudnya. Luar biasa kelirunya. Ini perlu apa? Perlu di eh, kasih tahu, perlu dibetulkan. Dan barangkali mereka melaksanakan seperti itu karena tidak belajar. Maka pentingnya ya, majelis-majelis ilmu seperti Begitu pula puasa. Sebagian saudara kita setiap kali puasa tidak juga tahu bagaimana ini cara sahurnya, bagaimana cara e, berbukanya, apa yang membatalkan, apa yang makro, apa yang boleh dan seterusnya. Betapa banyak saudara kita yang belum tahu, apalagi kaum wanita. Maka hendaknya kesempatan momen seperti ini juga digunakan sebaik-baiknya untuk belajar ilmu agama. <clears throat> nanti silakan belajar fikih khusus wanita. Ini penting. Apalagi nanti ada fikih atau hal-hal tertentu yang memang khusus bagi wanita. Yang mau tidak mau harus dipelajari secara <clears throat> rinci. Ini penting untuk diperhatikan. Kemudian wahassanat farjaha. Yang ketiga, bila dia sudah melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, lalu mengerjakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, lalu dia wahassanat farjaha menjaga kehormatan dirinya. Nah, ini barangkali ya termasuk ujian morat bagi kaum wanita, begitu pula bagi kaum laki-laki. Terkhusus pada zaman kita saat ini yang begitu luar biasa fitnah ya, yang berkaitan dengan masalah uh, hubungan antar uh, jenis laki-laki dan perempuan. Ya. Luar biasa ini fitnahnya. Oleh karena itulah hendaknya betul-betul setiap muslimah baik yang sudah bersuami maupun yang masih gadis belum bersuami betul-betul menjaga kehormatan dirinya dengan segala bentuknya. Bukan sekedar menjaga tidak disentuh orang lain, tidak dijamah orang lain secara fisik tidak. Tapi lebih daripada itu, hendaknya juga dijaga secara batiniah, secara hati. Mengapa? Orang saat ini bisa saja pacaran, contoh ya. itu tanpa harus bertemu. Ternyata begitu, konon katanya. Ya Mas Ali. <laughs> Jadi pacaran ternyata hanya lewat apa? Lewat media yang luar biasa. Yeah. Dari dalam rumah aja bisa melihat segala bentuk. Ya. Tubuh mungkin pasangannya yang jauh di sana, mungkin di luar negeri atau di jauh. Bisa langsung. Hanya di dalam kamarnya. Tidak pergi kemana-mana, sambil tiduran lagi. Bisa. Ya. Sebaliknya pun demikian. Maka hati-hati. Jadi kalau ada fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa HP, berupa internet dengan segala varia, uh, eh, uh, eh, apa ragam fasilitas yang ditawarkan, ini adalah nikmat tapi bergantung kita. Kita gunakan untuk kebaikan atau kita gunakan untuk kejelekan. Maka hati-hati khususnya kaum wanita. Khususnya kaum wanita. Ya, terus terang saja. Ya, meskipun saya tidak pernah mengalami sebagai wanita, tapi wanita itu mempunyai perasaan yang lembut. Ya. Yang sangat sensitif, mudah terpengaruh. Oleh karena itulah hendaknya berhati-hati menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi seluruh yang ada di muka bumi ini untuk apa? Bekal bahan fasilitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk senang-senang semata. Maka tolong diperhatikan baik-baik. Kalau mempunyai itu fasilitas di rumah, ya apa saja bentuknya internetan atau HP atau yang dengan segala bentuknya, fasilitas yang ada, mohon betul-betul digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau beli yang ini, yang uh, fasilitasnya begini, yang canggih-canggih. Pertimbangkan baik-baik. Sekedar untuk gaya atau betul-betul ada kebutuhan. Ya, ketika Facebookan atau istilahnya apa? Twitteran atau BBMan dan seterusnya, ya. Hendaknya betul-betul digunakan sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar untuk gaya. Ya, tolong perhatikan baik-baik ini. Oleh karenanya, dalam rangka menjaga kehormatan diri di antaranya adalah demikian. Apalagi ya, yang sudah balik, yang balighah. Apalagi yang sudah bersuami betul-betul hendaknya menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya dan itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kaum wanita betul-betul menjaga dirinya, salah satunya yang pertama waqarna fi buyutikunna hendaknya banyak-banyak berada di rumah karena rumah itulah sesungguhnya wilayah seorang wanita. Ya, wilayah jajahan seorang wanita ya, rumahnya itu. Bolehkah keluar? Boleh selama ada kebutuhan. Dengan catatan tidak menebar fitnah, dengan catatan tetap menjaga kehormatan dirinya. Di antaranya mengenakan pakaian muslimah sebagaimana telah dijelaskan telah digariskan oleh agama kita yang mulia al-Islam. Ini yang pertama, menjaga dirinya di rumah. Kemudian menjaga pergaulan. Jangan sampai meskipun di rumah, sekali lagi tadi, mungkin tidak ketemu, tidak bepergian, tapi meskipun di dalam kamar dikunci rapat, ternyata bisa menjelajah ke seluruh penjuru dunia. Bahkan mendapatkan eh, kenalan-kenalan baru. Nah, hati-hati apalagi yang sudah bersuami. Mohon kiranya betul-betul menggunakan fasilitas teknologi canggih ini sekedar keperluan ya betul-betul uh, darurat atau memang betul-betul mau tidak mau harus di dilaksanakan. Eh, uh, ini penting, ya. Apalagi yang sudah bersuami, maka berikan kehormatan Anda, ya, kesucian Anda khusus bagi sang suami. Ya, karena memang uh, kondisi zaman kita saat ini betapa banyak kasus-kasus perselingkuhan, kasus-kasus pacaran, betapa banyak wanita yang ditipu luar dalam, ya, hanya gara-gara apa? Kenalan sebentar, sudah kena. Mengapa? Begitu lemahnya kaum wanita. Oleh karena itulah betul-betul hendaknya dijaga dengan melaksanakan apa? Eh, ajaran-ajaran e, Islam, ya, berupaya mengurangi ya, keluar rumah kecuali ada kebutuhan, Jangan sampai menebar fitnah dan tentu saja jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga, dihindarkan dari berbagai macam fitnah. Kemudian yang keempat wa ata'at ba'laha dan menaati suaminya. Jadi kalau orang melaksanakan salatnya dengan baik, puasanya dengan baik, menjaga kehormatan dirinya, lalu menaati sang suami, maka qila laha besok di hari kiamat akan disampaikan kepada wanita yang seperti ini, udkhuli aljannata silakan Silahkan masuk ke dalam surga min ayyi abwabin syi'ta dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Subhanallah. Bukankah ini kemuliaan? Bukan sekedar dimasukkan ke dalam surga, tetapi diberi kemuliaan, penghormatan. Pilih, monggo terserah mau melewati pintu yang mana yang Anda inginkan. Dengan catatan, ada empat hal yang harus dijaga. Salat lima waktu. Puasa Ramadan. Dan ini tidak mudah puasa Ramadan itu. Apalagi yang kadang-kadang sudah bersuami, punya anak, ya hamil lagi dan seterusnya. Tidak pun kadang-kadang ya pas hari merah. Tidak bisa. Maka ini penting untuk diperhatikan. Kemudian menjaga kehormatan diri tadi, baik yang sudah bersuami maupun belum. Baik dia, oh saya tidak punya pacar, ia tidak punya pacar secara fisik, tetapi ternyata ya mungkin dia bergaul dengan sekian banyak laki-laki melalui dunia maya. Ya. Kemudian yang keempat, menaati suaminya. Hadis ini tentu saja empat syarat ini bagi yang sudah bersuami. Bagaimana yang belum bersuami? bagaimana bisa melaksanakan empat hal ini? Oh, saya belum bersuami. Bagaimana saya bisa me menaati suami saya? Oh, saya masih gadis. Bagaimana? Agar bisa memasuki surga dari pintu pintu mana saja yang ia inginkan, maka kaum wanita muslimah yang saya muliakan, kalau Anda saat ini belum bersuami agar bisa melaksanakan ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga, dipersilahkan pintu mana saja yang ia inginkan, segera bersuami. Jadi kalau yang masih gadis, masih lajang, maka belum bisa sempurna. Ya, oleh karena itulah hendaknya kalau betul-betul tujuan hidup kita ini surga, maka menikah adalah salah satu ibadah. Dalam rangka apa? Menegakkan salat dengan baik, berpuasa dengan baik, menjaga kehormatan dengan baik dan juga bisa melaksanakan tadi ibadah taat kepada sang suami. Karena apa? Lau kuntu amur uh, amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, sungguh aku perintah seorang wanita sujud kepada sang suaminya. Apa artinya? Begitu tinggi, begitu uh, apa namanya? mulia kedudukan sang suami atas istrinya. Dan disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya suamimu ya, fa innahu jannatuki wa naruki. Dia adalah surgamu atau nerakamu. Artinya apa? Salah satu upaya seorang wanita untuk menggapai surga adalah menaati suami. Ya, patuh kepada sang suami. Tentu saja suaminya sendiri, jangan suami orang. Kalau belum punya, itu tadi segera segera menikah. Ini berkaitan dengan masalah uh, kalau kita betul-betul uh, jujur dalam uh, bercita-cita menggapai surga. Tentu saja ini salah satu pintu, salah satu upaya kita untuk menggapai surga. Adapun bagi yang belum mampu, ya tidak masalah, jangan dipaksakan daripada nanti gagal di tengah jalan. Ini yang pertama. Artinya apa? E, kesempatan emas bagi kaum muslimah khususnya untuk menggapai surga yang sesungguhnya amalan ini bisa kita lakukan setiap hari. Namun ingat, ketika empat amalan yang barangkali bisa kita lakukan selama ini secara rutin begitu terulang-ulang setiap hari yang sholat setiap tahun yang puasa, ya atau mungkin setiap saat menjaga kehormatan, ya, taat berasang suami, kelihatannya amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Namun ketika Allah memberikan janji sorga, Allah memberikan kemuliaan memasuki dari 8 pintu surga, tentu tidak mungkin ini bisa dilakukan dengan begitu mudah. Mengapa? Karena prestasi, hadiah yang mulia dari Allah tentu tidak mungkin akan bisa diraih dengan gampang, dengan mudah. Butuh sebuah mujahadah, kesungguhan. Dan itu salah satunya adalah mencari ilmu. Salah satunya adalah tolabul ilm. Nonsen, ya. tidak mungkin seorang wanita bisa melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, puasa dengan sebaik-baiknya, menjaga kehormatan dirinya dengan sesempurnanya atau dia menaati suaminya dengan sebaik-baiknya tanpa didasari tanpa e, dilandasi dengan ilmu syariat agama Islam yang benar maka di antara jalan yang bisa ditempuh untuk menggapai surga berarti di awalnya adalah rajin-rajin mendatangi majelis ilmu oleh karena itulah sekali lagi saya ucapkan marhaban bikun selamat datang wahai uh, kaum wanita, para ibu, para uh, remaja putri. Sungguh luar biasa ada ide secara khusus membuat pengajian bagi kaum wanita, maka mudah-mudahan ini sebagai wahana, sebagai sarana untuk membuat kita semuanya khususnya kaum wanita betul-betul menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa, yang betul-betul menegakkan ibadah berdasarkan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalau tadi hadis yang berkaitan dengan uh, kabar gembira yang disampaikan kepada kaum wanita, maka ada satu hadis yang ingin saya sampaikan bahwasanya kaum wanita secara umum memiliki satu watak atau sifat yang kadang-kadang bisa uh, membuat bumerang dirinya. Disebutkan <clears throat> dalam sebuah hadis yang dengan berbagai lafal di antaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaron nisa." Saat itu beliau langsung menyampaikan khutbah atau menyampaikan tausiah ini khusus kepada kaum wanita dengan sabda beliau, "Ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita. Perhatikan. Rasulullah secara khusus menyebut kaum wanita. Ini menunjukkan perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam khusus bagi kaum wanita. Maka hendaknya setiap wanita muslimah merasa bangga, merasa uh, uh, terhormat karena disebut secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita." Laki-laki tidak dapat ini. Ini tidak diajak. Apa kata beliau? tasaddaqna hendaknya kalian bersedekah wa aktsirna minal istighfar dan banyak-banyaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala subhanallah secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan wasiat khusus bagi kaum wanita bahkan beliau menyebut ya ma'syaron nisa tasaddaqna beliau memberikan apa kunci Beliau memberikan satu amalan khusus bagi kaum wanita. Apa itu? Bersedekahlah kalian wahai kaum wanita. Ya. Yeah. Kemudian yang kedua, wa aksirna minal istighfar. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa? Mengapa Nabi memberikan uh, solusi, memberikan obat Silahkan kalian wahai wanita banyak-banyak bersedekah dan beristighfar kepada Allah karena aku lihat kalian ternyata menjadi mayoritas penghuni neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit pun kecuali Allah juga menurunkan obat dan penawarnya. Salah satu penyakit yang seringkali ya menghinggapi atau e, menyerang kaum wanita adalah nanti disebutkan ada salah seorang dari wanita tadi yang bertanya, "Mengapa ya Rasulullah kok kami ini menjadi mayoritas penduduk neraka?" Apa kata Rasulullah? Ini penyakit yang sering kali ya menjangkiti kaum wanita. Karena apa? Tak tuksirnal lakna wa takfurnal ashira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah memberikan solusi dan penawarnya karena ada penyakit, ada problem yang seringkali menjangkiti kaum wanita. Apa itu? Karena kalian itu suka melaknat, suka dalam riwayat yang lainnya suka mengeluh. Ya. Dalam riwayat yang lainnya eh, disebutkan <clears throat> tidak bersyukur. Ya. Atau tidak bersabar. Nah, tidak bersabar, suka melaknat, memaki, mencaci, suka mengeluh, kemudian tidak atau kurang bersabar. Kemudian yang kedua, watakfurnal ashiro suka mengingkari kebaikan suaminya. Tidak mau bersyukur kepada kebaikan suaminya. Ini salah satu atau dua di antara sekian banyak penyakit yang secara umum suka menjangkiti kaum wanita. Tapi ingat tadi, Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Kalau ada problem, pasti ada solusinya. Islam datang. Ketika Allah menciptakan watak wanita di antaranya suka mengeluh, tidak suka bersyukur pada suaminya, Allah memberikan solusi. Yaitu apa? Tutuplah dengan banyak-banyak sedekah dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar terhindar dari neraka. Mengapa? Karena salah satunya salah satu sebab kaum wanita itu dijerumuskan ke dalam neraka karena suka mencaci, memaki, melaknat, mengeluh, kemudian suka tidak bersyukur kepada sang suaminya. Hadis ini hendaknya menjadi perhatian khusus bagi kaum wanita. Sehebat apapun kita, hendaknya kita banyak-banyak bersedekah dan banyak-banyak beristighfar khususnya bagi kaum wanita. Bukan berarti kaum laki-laki tidak juga terkena penyakit ini bisa jadi, tapi secara umum kata Rasulullah ini adalah penyakit yang sering-seringnya menjangkiti kaum wanita. Suka mengeluh, tidak sabar, suka memaki, suka melaknat, menggerutu dan sejenisnya, lalu tidak mau bersyukur, ya, tidak mau menghargai kebaikan suami dan seterusnya. Hadis ini juga menganjurkan bagi para akhwat, bagi para remaja putri untuk segera menikah. Mengapa? Bagaimana Anda bisa membuktikan, "Oh, saya ini suka bersyukur sama suami." Bagaimana buktinya? Belum punya suami. Silakan bersuami lalu buktikan bahwa Anda seorang wanita yang salehah, taat sama suami, kemudian apa? Suka bersyukur sama sang suami. Subhanallah. Jadi banyak hal yang bisa kita petik. Yang pertama tadi, hendaknya banyak bersedekah dengan segala bentuknya. Sedekah tidak harus berupa harta, tapi sodakoh, senyum kita sodakoh. Ucapan salam kita bisa bernilai sodakoh. Jabat tangan kita bisa bernilai sodakoh. Ya. Kemudian uh, mungkin kita membantu saudara kita. Atau ilmu kita yang kita berikan bisa bernilai sodakoh. Apalagi uh, uh, apa namanya ide-ide kita dan termasuk diantaranya adalah harta kita. Maka hendaknya kita setiap hari banyak-banyak bersedekah dengan segala kemudian dan kullu ma'rufin sedekah. Sesungguhnya hakikatnya semua kebaikan itu ternyata bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, banyak-banyak beristighfar. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawabun. Seluruh uh, manusia adalah banyak berbuat salah dan dosa dan sebaik-baik yang banyak berbuat salah dan dosa yang banyak-banyak beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan kepada kita minimal 70 sekian atau lebih dari 70 kali. Bahkan Rasulullah memberi contoh 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah kata Rasulullah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Itu nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Manusia paling bertakwa, paling tinggi derajatnya, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala masih 70 kali lebih beristighfar kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan khususnya kaum wanita tadi yang ada mempunyai kekurangan-kekurangan secara khusus? Maka para ibu, para remaja putri, ya, para ummahat, para akhwat hendaknya hadis ini dijadikan uh, peringatan bagi kita khususnya bagi kaum wanita agar banyak-banyak bersedekah dengan segala bentuknya dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita khususnya kaum wanita, para ibu, para remaja, ya, dan akhwat semuanya dijadikan Allah, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, termasuk orang-orang yang muslimah yang bertakwa, muslimah yang menegakkan salat dengan sempurna, menegakkan puasa dengan sempurna, menjaga kemaluan dan kehormatannya dengan sempurna serta menaati sang suaminya dengan sebaik-baiknya dan akhirnya semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dipersilahkan memasuki dari delapan pintu surga yang manapun yang kita inginkan.